Bismillahum rohim. Maka lah, kulanas yang gedu, kulanas yang gedu. Enggak, hah? Hasan, itu yang ada loh. Hah? am yusbihun yumsuna dia pergi di pagi hari ataupun di sore hari faba'un nafsa nafsah amala faba'un nafsah Taib Famu'tikuha Mamala mu'tikuha Nah, ini taatillah subhanahu wa ta'ala Ta'ati Rasulullah s.a.w Famubikuha Mubik Mubikuha Nah elman, Eman Mu'tikuha Mubikuha bikuha, mana mubikuha Eh berikutnya Eh berikutnya belajar harus ada yang nulis tulis jangan sampai ditulis fawaid fawaidnya berikutnya ada yang menulis nah, bimana? itu hal yang li'adzabillah bimana? Dengan apa caranya? Ah, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Masuk hadis yang ke-24 eh, Al-Hadith Al-Rabi' Wal-Ishrun Qal Imam An-Nawawi rahimahullah taala al-hadis ar-rabi wal 20 hadis yang ke-24 an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih dari Nabi Muhammad SAW apa yang ia riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla Hadis ini Nabi SAW Fima yarwihan Rabbih maka dengan hadis qudsi. Al-haditsu al-qudsi. Para ulama berselisih pendapat, berselisih pendapat apakah hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah atau maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah SAW. Pendapat yang pertama, bahwasanya lafaz dan dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Nulis dan cepat, jangan main-main. Kita ulang kembali apakah hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah atau makna dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Kita, nah, ini pendapat sekarang pendapat pertama lafaz dan maknanya dari Allah. Eh, pendapat kedua bahwasanya lafaz dari Rasulullah SAW dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-lafdzu min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ma'na min indillahi azza wa jal. Li umur karena ada beberapa perkara yang pertama Laukana al-hadithul qudsi min indillahi lafzan wa ma'na lakana al-hadis qudsi a'la sanadan min al-Qur'an. Yang pertama, laukan al-hadis qudsi min indillahi lafzan wa ma'na lakana al-hadis qudsi a'la sanadan min al-Qur'an. Kalau seandainya lafad ya, eh, hadis kursi itu lafad dan maknanya dari Allah tentunya hadis kursi lebih tinggi sanatnya daripada Al-Quran. Kenapa demikian? Lian Nabi SAW yarwi anilai subhanahu wa ta'ala mubasharatan. Bikhlafil Quran anallaha nazzala al-Quran ala Jibril thumma Jibril yuballighu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan hal kursi nah kalau begitu ya Nabi Nabi Muhammad itu meriwayatkan langsung dari Nabi. Sementara Al-Qur'an itu Allah turunkan kepada Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada siapa? kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya ini tidak benar. Nah, tidak benar. Jawabannya di sini. Nah, ini Rasulullah SAW fi mayarwihi an rabbih yalla. Langsung di situ. Ayat yang al Quran Al Karim. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Nah, nazala bihi ruhul amin ala qalbi kalitaku minal mudin bilisan rabi mubin ini dalil yang kedua tolong dalil yang pertama kul nazalahu ruhul kudus min rabbik katakan Muhammad bahwasanya yang menurunkan ini adalah ruhul kudus siapa ruhul kudus Jibril menyampaikan dari Rabbnya ah dari Rabbmu ya Rabb Nabi Muhammad SAW Ya Rabnya Jibril juga. Dan juga nazala ruhul amin. Menurutkan di sini adalah Jibril ruhul amin. Jibril. Ala kali takuna minal mudirin Kepada hatimu supaya engkau itu bisa memberikan peringatan. Baik ini jawabannya. Jawaban yang kedua laukana al-hadithul kutsi min indillahi lafdhan wa ma'na lakana ma ma bainahuma al-farq. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara keduanya. Nah, jadi kalau seandainya hadis kutsi itu dari Allah dan makna dan lafadznya, tentu tidak ada perbedaan antara keduanya. Antara apa? Antara Al-Quran dengan hadis kutsi. Nah, ma farq baina al-Qur'an wal hadis kutsi. Jadi yang rajih itu pendapat kedua bahwa Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah sementara hadis qudsi enam Lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah. Dan ini sekaligus perbedaan yang pertama. Ini perbedaan antara hadis kursi dengan Al-Qur'an. Ini perbedaan yang pertama. Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah. Hadis kursi lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah. Coba diulang Habib. Taib. Diulang dari Muhammad. akan lafadz dari Allah, udah gitu aja. Makna lafaz dan maknanya ayat kursi lafaznya dari Rasulullah, maknanya dari dari siapa? Dari Allah. Al-farqu Perbedaan kedua. Al-Qur'an yuta'abbad bitilawatihi. Fi kulli harf hasanah wal hasanatu bi asyi amsalha. Bi khilafi al-hadits al kita ulang. Al-Qur'an yuta'abbad bitilawatihi wa bi kulli hasanatun wal hasanatu bi amsariha amsalha. Bi khilafil hadis qudsi. Jadi ya, Al-Qur'an itu dengan membacanya itu sebagai ibadah, dijadikan sebagai ibadah. Masing-masing huruf ada kebaikannya. Dan masing-masing kebaikan dilipatkan sampai 10 kali. Sebagaimana di siapa? Man yadkuruh? Hadis Abdullah bin Baik. dengan hadis kursi. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya masing-masing huruf itu ada pahalanya. mendelipatkan sampai sepuluh. Al-farqu as-salis. Perbedaan yang ketiga Al-Quran القرآن يأتي Bikhilafi al الحديث القدسي Al-Quran yati mutawatira. Yang datangnya dengan mutawatir bikhilafil hadis kursi qad yakunu mutawatiran qad yakunu dha'ifan wa qad yakunu sahihan wa qad yakunu mawdu'an lain halnya dengan kursi qad yakunu mutawatiran wa qad yakunu dha'ifan wa qad yakunu sahihan wa qad yakunu mawdu'an Al-Quran itu mutawatir, Bahkan kalau sampai ragu dengan satu ayat saja atau bahkan satu huruf ragu yang memang di situ tidak ada pesisian karena para qurra itu menjadi kafir. Menjadi kafir satu huruf saja kalau memang itu disepakati di kalangan qurra. Kalau memang tidak disepakati seperti wasari'u dengan sari'u itu ada qiraah sari'u dengan wasari'u. Ada tambahan wawu sebagaimana kira kita dengan meng menghilangkannya sari'u. Jadi kalau misalnya meng mengingkari sari'u di sini, sinnya dihibuang Nah, satu huruf saja. Itu menjadi kafir sepakat. Lain halnya dengan hadis kursi, kadang mutawatir kadang lemah dhaif, kadang sahih, kadang palsu. Nah, kadang palsu. Ini untuk hadis kutsi. Jadi ada yang palsu banyak, bukan hanya puluhan, ratusan atau bahkan ribuan. Kalau ada hati-hati bisa terpeleset di situ, bisa terjatuh ke dalam kesalahan. Al-farqur rabi Bedaan yang keempat Al-Quran Yukra' fi salah dihilafi al hadis al-Qudsi La yukra' fi salah Al-Quran yukra' fi salah Al-Quran itu dibaca ketika sholat Ayat kursi tidak. Kalian tidak boleh misalnya selesai waladhalin kemudian baca ya ibadi. Nah, misalnya wahai hamba-hambaku ini haram tutul mafat zalamu nah misalnya. Tidak boleh demikian harus Quran yang dibaca. Tidak boleh hati qudsi. Nah. Bahkan Al-Fatihah menjadi rukun di situ. Nah, rukun salat. Al-farqu al-khamis. La yajuzu aw la tajuzu. Nah, la tajuzu qiraatul Quran bil makna. Bikhilafi al-hadis al-qudsi. Yajuz, nah, tajuzu qiraatuhu bil makna. La tajuzu qiraatul Quran bil makna, bi khilafil hadits kursi. Tidak boleh kita baca Al-Quran dengan makna. Lain halnya dengan hadits kursi. Bagaimana contohnya? Di quran ada kata-kata jelasa benda. Hah? Ada enggak? sudah awal ini ada enggak? Ayo mama ada enggak? Jalasa Ada enggak sudah Quran? Ada, saya ada. Hah? majalis. Taib. Fil majalis, taib. Nah, al majalis, taib. Nah. Majalis, nah, fil majalisi. Kita ganti dengan apa? Al halqah misalnya, bermakna. Au halqah, al. ya demikian tidak boleh. Lain halnya dengan hayat kursi, misalnya jalasa kita ganti dengan qaada bil makna karena mungkin tidak bisa menyebutkan. Ya demikian diperbolehkan. Kemudian perbedaan yang berikutnya tahaddallahu fusaha al-arab bi ityani ayat min al-Qur'an atau bi surah. Tahaddallahu Fusoha al-Arab. Allah menantang kepada orang fasih dari kalangan orang Arab bi'tiyani nah al-ayah au surah untuk mendatangkan satu ayat saja atau satu surah saja. Lain hanya dengan hadis kursi, bikhilafil hadis kursi. Allah tidak menantang ya Kan ternyata banyak hadis kursi yang palsu tadi kita sebutkan. Banyak hadis kursi yang palsu. Kalau kalau Al-Qur'an kalian tambah satu huruf saja atau harokatnya berubah begitu saja itu sudah langsung diingkari atau bahkan hunahnya kurang aja itu kalau di kalangan para kura akan diketahui oh ini salah ditegur Panjang pendeknya juga demikian. Nah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Surah Al-Baqarah. Kalau kalian masih ragu eh, apa yang kami turunkan Nah, kepada hamba kami maka datangkan satu surah. Datangkan Nah, pembantu-pembantu kalian, pengikut-pengikut kalian dari kalangan jin dan manusia untuk mendatangkan satu surah saja. Datangkan satu surah. Jikalau kalian adalah orang yang benar, ini Allah menantangnya. Coba datangkan siapa? Musa al-Kadzab membuat surah. Nah, bagaimana surahnya? Hah? Ini buat seperti surah Nazi'at. Saya menyebutkan. Wal khabisa wal khabizat ya khabza wal lakimati lakma. Nah, seperti pertama wat tahinati tahna wal khabizat ya khabza wal lakimati lakma. Nah, pertama ditumbuk dulu. Setelah itu dibuat roti, setelah itu dimakan. Nah, cuma itu. Ini Al-Quran yang dibuat oleh Musalam al qadab Bagaimana cara membuat roti? Nah, diaduk dulu, kemudian dibuat roti, setelah itu baru dimakan. Walaki mati lukma. Nah, lukman, eh, afan, ya. lakem di sini artinya ditelan. Nah, mafhum kalam dan tafsir bin Kathir ya wabar wabar, Wae marmot marmot. Nah, gimana ini? Quran kok marmut. Nah. Nah, maksudnya beda kan wan naziati. Nah, qarqa wan nashitati nasta, was-sabihati sabaha mirib wat-tahinati tahna wal khabizati khabaza wal lakimati lakma. Nah, mirip apa mirip? Mirip sekali. Tapi orang Quran orang rendah kayak begini. Masa membuat roti di <laughs> memasukkan. Ini roti Indonesia lebih baik ya ndak? daripada roti Yaman atau roti Saudi. Tidak ada rasanya. Nah. Baik. Jadi Allah menantangnya. Satu surah ataupun satu ayat saja. Kemudian Al-Quran mahfudun indillah. Al-Quran nah, dijaga oleh Allah SWT. Terjaga oleh Allah SWT. fil hayat kusi. Pada tadi apa yang terakhir tadi? Perhatikan, jangan saya main kertas. Al-Quran mahfudun min indillah bi khilafil hadis al-qudsi. Al-Quran ini dijaga insyaallah SWT. Dalilnya apa? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sebenarnya kami menurunkan al zikr dan kami yang akan menjaganya. Dalam teman tadi la tajuz qira'atu bil makna. Ya tidak boleh kita membaca ayah au kama qala Allah azza wajal. Enggak boleh kita membaca sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas bunyinya demikian au kama qala Allah azza wajal. Dan sebagaimana Allah ucapkan. Dulu pernah ada di Damat Nah, agama kalau Allah azza wajal dalam Quran Karim. Langsung nam tertawa kemudian diingkari. Tidak boleh kita meriwatkan nam atau menyampaikan Quran itu dengan makna. Itu harus letter lex, Harus persis. Fathah, fathah, kasrah, kasrah, domah, domah. Tidak boleh kita dengan makna. Nah, siapa yang menambah? kalau di ulama yang lain tambah lagi namun di sini ada khilaf la yajuz nah masuk Quran illa al tahir al rajih seperti Syekh Muhammad Muhammad bin Shalih tidak boleh memegang Al-Quran dalam keadaan suci bi khilaf kursi hanya dengan kursi itu boleh memegang dalam keadaan tidak suci tapi al rajih dibolehkan nah dibolehkan untuk memegang Al-Quran dalam keadaan tidak suci Adapun la yamassuhu illa al-mutahharun ay fi aidil malaikat Fi aidil malaikah fi eh, fi lawh mahfuz. Itu yang dijaga. Nah. Yang maknanya adalah mutahharun, ya, para malaikat. Mafhum kalam ada yang menambah perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Coba siapa yang menambah? malah kita لك أنت يعقوب كأنك تريد أن تزيد kasih ada? Mana indah usia زيادة ها Enggak tambahan lagi? Baik, insyaallah. Nah, sampai di sini. Kemudian juga nanti ada pengumuman ditempel nanti di tempat nah, itu musrif nanti bisa dibaca dan juga di sini. Ini ya, pelanggaran-pelanggaran di karena begitu selesai sawal ini langsung pagar kembali semula dan nah, demikian pula peraturan akan lebih ketat nah, ini harus difahami situ ini bisa dibaca nanti dan pelanggaran yang berat kita sebutkan narkoba langsung pergi dari sini. Homoseksual hilang dari sini. Boncengkan cewek hilang dari sini. Ada gitu dan seterusnya. Pokoknya pelanggaran yang berat minum khamr langsung pergi dari sini. Ngerokok pergi dari sini. Nah, Pak tukang. Mafhum? Baik, ilahuna.